Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة رحمكم الله الحمد لله dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita masih dalam bab asyirkul akbar wa anwa'u yaitu syirik besar dan jenis-jenisnya. Kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya ma hukmu doa ghairillahi kal awliya? <clears throat> apa hukum berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti berdoa kepada para wali-wali Allah maksudnya orang-orang soleh Dijawab oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala kata beliau du'auhum minasyirkil akbari alladhi yadkhulu alladhi yudkhilun nar. Qala Allah taala in tad'uuhum لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم وقال صلى الله عليه وآله وسلم man mata wa huwa yad'u min dunillah niddan dakhala nar rawahul bukhari berdoa kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yakni kepada orang-orang saleh orang-orang yang muttaqin yang bertakwa kepada Allah sekalipun mereka itu orang-orang saleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah maka berdoa kepada mereka adalah merupakan syirkul akbar yang menyebabkan masuknya pelakunya ke dalam api neraka. Apalagi orang-orang yang toleh, yang tidak soleh, yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pelaku-pelaku syirik, pelaku-pelaku khurafat, pelaku-pelaku kefajiran, kefasikan. Waliyadu billah. Berdoa kepada mereka adalah merupakan syirkul akbar. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam surah Fatir pada ayat ke-14, In tada'uhum la yasma'u du'a'akum. Jika kalian berdoa kepada mereka, yakni kepada penduduk kubur yang telah meninggal dunia, la yasma'u du'aakum. Mereka itu tidak akan mendengarkan doa kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Walau sami'u mastajabu lakum. Anggaplah andai kata mereka dengarkan maka mereka tidak bisa mengabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat kelak mereka itu akan mengingkari kesyirikan kalian. yakni di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka akan berlepas diri dan mengingkari kesyirikan tersebut. Naam, yakni orang-orang yang dijadikan sebagai ikutan itu tadi mereka berlepas diri. Naam, di yaumul kiamah kelak. Sehingga orang-orang yang mengikut itu menyesal dengan penyesalan yang tidak terhingga. Sehingga mereka melaknat orang-orang yang mereka ikuti tadi berdoa kepada Allah semoga dilipat gandakan siksaannya, azabnya. Nah, semua Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Nah, ittabarra alladziina tubi'u min alladziina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihim al asbab. Wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum mahsaratin 'alaihim wa mahum bikharijina minal nar. ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikut. Ittabarru alladziina tubi'u min alladziina taba'u wa ra'awul adzaba dan mereka semua telah melihat azab siksaan Allah, yakni api neraka. Wa taqatta'at bihimul asbab dan seluruh sebab-sebab telah terputus. Yakni tidak ada saling tolong menolong. Semua sebab terputus. Semua masing-masing mempertanggungjawabkan amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan para pengikut berkata, "Lau an lau anna lana karratan fanatabarra minhum." Kalau andai kata engkau menghidupkan kembali ya Allah, yakni mengembalikan dalam kehidupan dunia kami akan berlepas diri, kami tidak akan mengikut lagi. Ini penyesalan. Ya, para pengikut mengikut karena kebodohan. Mengikut karena bukan di atas wahyu Al-Qur'an dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, bukan pula dari ijma' para salaf, bukan pula dari para sahabat, para imam tabi'in dan seterusnya. Maka mereka menyesal barakallahu fikum wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kalau saja engkau bisa mengulangi kehidupan dunia kembali ya Allah, kami akan berlepas diri dengan mereka ini, kami tidak akan lagi mengikut sebagaimana pada hari ini mereka berlepas diri dari kami. Yani tidak bertanggung jawab. Kadzalika yurihimullahu amalahum hasarat. Hasaratin alaihim. Demikianlah Allah menampakkan semuanya amalan-amalan mereka itu penuh dengan kerugian. Wa mahum bikharijina minan nar. Semuanya tidak akan keluar dari api neraka. Pengikut dan yang diikuti tidak keluar dari api neraka kata Allah Subhanahu wa taala. Semuanya salah. Naam, dan tidak ada manfaat saling menyalahkan pada hari tersebut. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an telah mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu dari Allah taala melalui sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wasallam. Maka terputus segala alasan, udur. Semuanya di dalam api neraka. Dalam ayat yang lain yang mengikut berdoa, Ya Allah laknatlah mereka. Dua lipat gandakanlah siksaanmu dua kali lipat kepada mereka Naam, laknatlah mereka dengan laknat yang besar ya Allah. Naam. Akan tetapi barakallahu fikum doa tersebut tidaklah dan penyesalan itu tidaklah menyelamatkan mereka dari siksaan Allah taala yaitu siksaan api neraka. Oleh karena itu barakallahu fikum uh, hendaklah kita memahami dan mengetahui ayat-ayat yang semisal dengan itu untuk kemudian kita berfikir untuk kemudian kita berilmu merujuk kepada Al-Qur'an, sunnah dan kepada para salafun saleh. Tidak taasub, fanatisme dan taklid. Tidak mengkultuskan individu tertentu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib diikuti secara mutlak adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam karena itu perintah Allah di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan juga dari sabda beliau alaihi salatu wasallam. Naam, adapun selain dari beliau secara individu maka mereka tidak maksum. Mereka bisa jatuh dalam kesalahan. Namun yang kita ikuti adalah dalil. Jika mereka menyampaikan dalil Al-Qur'an, dalil sunnah, dalil ijma' para sahabat dalil, pemahaman dan pengamalan para sahabat Rasulullah, para tabi'in, maka itu adalah kebenaran. Kita ikuti karena mereka berada di atas kebenaran. Bukan kita mengikuti karena zat individu kepribadian mereka, karena kedudukan atau ketenaran mereka. Tidak barakallahu fikum atau karena kekayaannya. Fanas Allah salamata wal afiyah. Maka kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fatir pada ayat ke-14 bahwasanya berdoa kepada para wali-wali yang telah meninggal dunia itu adalah merupakan syirkun akbar. Kalaupun mereka belum meninggal dunia tapi mereka tidak berada di tempat ya jauh di seberang sana lalu kita berdoa melalui mereka-mereka tadi itu juga adalah merupakan syirkun akbar. Ya, lebih-lebih lagi kalau pelakunya sudah meninggal dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan in tad'uuhum la yasma'u du'akum jika kalian berdoa kepada mereka yang sudah meninggal dunia itu tadi, mereka tidak akan mendengarkan doa kalian walau sami'u andai kata mereka mendengar mastajabu mereka pun tidak mampu mengabulkan permohonan kalian wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum dan pada hari kiamat mereka itu nanti akan mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan yakni mereka ingkari dan berlepas diri Naam, jika mereka orang-orang soleh maka mereka akan berhujjah di hadapan Allah bahwa kami tidak ridho dengan perlakuan mereka yang tawaf di kuburan kami, yang berdoa di kuburan kami, yang mengkultuskan kami, kami tidak ridho ya Allah maka mereka akan mengingkarinya barakallahu fikum. Naam. Jika mereka orang-orang toleh yang ridho dengan perbuatan tersebut di dunia dan mereka senang dimintai doa, mereka senang untuk dijadikan sebagai serikat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun akan mengingkari. Namun Allah Subhanahu wa taala mengetahui Naam. Apa yang ada dalam kolbu-kolbu mereka. Naam. Barakallahu fikum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiksa mereka semua di dalam api neraka. Waliyadu billah. Kemudian juga Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Di sini terdapat dalil barakallahu fikum bahwasanya orang yang telah meninggal dunia sama sekali tidak mendengarkan doa. Ya, akan datang pembahasan selanjutnya terkait dengan hadis Khalibul Badar yakni orang-orang yang telah meninggal dunia pada perang Badar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara mereka akan datang uh, rincian terkait dengannya akan tetapi pada asal syariatul Islam berdasarkan ayat ini dan juga ayat yang akan datang yakni dalam surah Fatir ayat ke-22 Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur bahwa engkau wahai nabi tidak bisa memperdengarkan seruanmu kepada orang-orang yang telah ada di dalam kubur yakni orang-orang yang telah meninggal dunia tidak akan mendengarkan doa seruan orang-orang yang masih hidup di dunia barakallahu fikum <clears throat> Nah, berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah dengan memperserikatkan Allah dalam doa tersebut, dakhalan nar, dia pasti masuk dalam api neraka. Di sini juga dalil bahwasanya berdoa kepada selain Allah adalah merupakan dosa besar yaitu syirkum billah. Dosa yang terbesar adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa adalah merupakan ibadah. Bahkan induknya ibadah adalah ad-doa sehingga tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pertanyaan selanjutnya adalah halid doa ibadatun. Apakah doa itu adalah ibadah? Maka jawabannya kata penulis rahimahullahu taala, "Na'am, ad ibadatun." Bahwa doa itu adalah ibadah. Bahkan intinya ibadah adalah doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu doa yang berupa masalah, doa permohonan ataupun doa al-ibadah itu sendiri. Doa dalam seluruh jenis-jenis ibadah yang kita lakukan. Maka semua itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib dimurnikan hanya kepada Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ghafir yakni surah Mukmin pada ayat ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka niscaya aku akan kabulkan atas kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku. Maksudnya sombong untuk berdoa. Dalam ayat ini Allah taala menyebut doa itu dengan ibadah. An ibadati ay an du'ai Sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk berdoa kepada aku, saya dekhuluna jahannam adakhirin. Kelak dia akan masuk ke dalam neraka jahannam dengan terhina. Waliyadubillah. Dalam keadaan terhina. Naam. Maka doa adalah merupakan ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala menamakan doa itu dengan apa? Ibadah. Nah, maka Uda'uni, berdoalah langsung kepadaku, kata Allah. Ya Allah tidak mengatakan berdoa melalui perantara. Baik perantaranya itu Nabi, Rasul, atau para malaikat, atau orang-orang soleh, atau siapa saja. Lebih-lebih pohon, batu, matahari, bulan, bintan, dan sebagainya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan demikian, tapi berdoa langsung kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita semua sebagai hamba Allah punya hak prerogatif, hak mutlak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada yang lainnya. Barakallahu fikum. Naam. Baik itu orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang baik amalannya ataupun orang yang buruk amalannya, yang fajir. Dia wajib ya dia punya hak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala langsung dan tidak dibolehkan dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menyuruh kita semua berdoa langsung kepada Allah, tidak melalui perantara. Di sini dalil bahwa berdoa melalui perantara itu syirkun. Ya, bahkan syirkun akbar, merupakan syirik besar. Makanya banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan orang-orang yang berdoa melalui para wali-wali. Apapun alasannya. Ada yang memberi alasan haulai syufa'auna inda Allah. Karena orang-orang soleh itu akan memberi syafaat nanti kepada kami di sisi Allah di hari kiamat. Tetap Allah memfonis itu syirkum billah. Ataupun alasan bahwa mereka itu akan mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu juga merupakan alasan yang tidak benar. Merupakan syirkum billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa مِنْ دُونِ dunillahi مَا لَا yadurruhum وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ wa yaquluna haula'i syufa'auna Mereka orang-orang yang beribadah kepada selain Allah taala dari para wali-wali yang tidak bisa memadarotkan, tidak bisa memberi manfaat. Tapi mereka mengatakan haula'i syufa'una indallah. Mereka itu adalah orang-orang yang akan memberi syafaat kami nanti di sisi Allah di hari kiamat. Ya, tetapi Allah fonis wa ya'buduna min dunillah. Itu adalah bentuk peribadatan kepada selain Allah, yaitu syirkum billah. Dalam ayat yang lain Allah taala berfirman walladzina takhadhu min dunihi aulia ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Orang-orang yang mengambil kesyirikan selain daripada Allah taala, dari para wali-wali. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Mereka mengatakan, tidaklah kami beribadah melalui perantara-perantara wali-wali tersebut melainkan dalam rangka mendekatkan diri kami sedekat-dekatnya kepada Allah. Tapi Allah pun mengatakan itu adalah bentuk ittikhad min dunillah walladzina takhadhu min dunillah. Orang-orang yang mengambil tandingan kesyirikan selain daripada Allah taala. Naam, maka alasan yang seperti itu disanggah, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dijadikan alasan-alasan oleh orang-orang sekarang bahkan sebagian mereka itu para dai-dai yang tenar sebagai tokoh-tokoh dai di kalangan kaum muslimin mereka membolehkan berdoa melalui kuburan-kuburan wal billah Naam. Setinggi apapun kedudukannya, setinggi apapun ilmunya, maka itu batil. Tidak boleh kita fanatisme, tidak boleh kita taklid. Karena itu bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan wahyu Al-Qur'an dan sunnah Nabi Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man mata wa huwa yad'u min dunillah dan dakhala nar Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah taala melalui perantara-perantara, maka sungguh dia pasti masuk dalam neraka. Maksudnya kalau dia meninggal belum sempat bertobat. Ya, maka apa yang disuruh oleh mereka-mereka para khurafiyun, para ahlul bid'ah yang menyeru kaum muslimin dengan uh, hawa nafsu yang menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah, menyelisihi amalan para sahabat, menyelisihi ijma' kaum muslimin. Mereka membolehkan berdoa di sisi kuburan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala yang dianggap sebagai wali-wali. Bahkan sebagian mereka membuat ritual, mewajibkan pada hari Sabtu, hari Kemis, untuk datang di kuburannya membawa ini dan itu berdoa. Wala haula wala quwata illa billah. Sekali lagi siapapun yang melakukannya, setinggi apapun ilmu dan kedudukannya, maka itu batil, tidak diikuti barakallahu fikum, bertentangan dengan ayat-ayat Allah Ta'ala yang sangat banyak di dalam ayat Al-Quran. Di antaranya apa yang telah saya bacakan tadi dalam surah Fatir ayat 14, kemudian dalam surah Fatir ayat 22, dalam Ghafir ayat 60 dan yang lain-lainnya. Dalam surah Yunus <clears throat> Naam. Az-Zumar dan berbagai ayat-ayat di dalam Al-Quran. Menjelaskan tentang keharuman dan hal itu adalah merupakan syirkum billah. Yang merupakan induknya dosa. Oleh karena itu, seluruh para rasul diutus karena sebab itu. Sebab memberantas kesyirikan yang demikian itu. Ya, yang berulang-ulang saya jelaskan dalam surah Al-Nuh. Allah kekalkan dalam Al-Quran, Nuh adalah rasul yang pertama diutus oleh Allah dan Allah kekalkan ya ayat dalam Al-Qur'an yaitu Nuh dalam surah Nuh. Bagaimana kaum Nabi Nuh berbuat syirik dengan beribadah melalui lima orang soleh. Lima orang soleh. La tadarunna waddan, wala suwa'an, wala yagutha, wa ya'uqa, wa nasr. Lima nama orang soleh ini disembah. Dengan cara pada awalnya di di, di, dibuatkan lukisannya, lalu diletakkan di tempat-tempat pertemuan mereka untuk mengenang jasanya sebagai pahlawan. Sebagai pahlawan. Ya. Lalu kemudian meninggal generasi ini, datang generasi berikutnya berubah, bergeser. Mulai do, ibadahnya semakin dekat ya kepada orang-orang soleh ini tadi. Meninggal generasi kedua, datang generasi ketiga, mereka beribadah langsung kepada orang soleh ini. Demikian diberitakan dalam riwayat yang sahih dari sahabat Ibnu Abbas. Ya, bisa kita baca dalam berbagai tafsir. Dan tafsir yang paling masyhur adalah tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang dikenal oleh kaum muslimun di seluruh dunia. Barakallahu fikum. Maka diutuslah Nabi Nuh karena sebab kesyirikan itu. Jadi sebab utama Nabi Nuh diutus karena alasan itu. Artinya kalau bukan untuk memberantas kesyirikan itu Nabi Nuh tidak diutus oleh Allah taala. Ya. Kemudian sampai kepada Nabi kita Muhammad saw juga sama. Patung-patung itu dihidupkan kembali oleh lelaki yang bernama Amr bin Luhai. Musyrik kafir Lalu dia menyeru kaumnya untuk menyembahnya, beribadah kepada Allah melalui patung-patung ini tadi. Dengan sebab itu terjadi kesyirikan besar di, Jaziratul Arab. Diutuslah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama tujuannya. Ya, tujuannya sama. Ketika Allah mengutus Nabi Nuh, Rasulullah tidak akan diutus kalau bukan untuk menanamkan tauhid dan memberantas kesyirikan. Barakallahu fikum. Makanya para ulama mengatakan ya tauhid kalimat la ilaha illallah itu dengan sebab kalimat tersebut alam semesta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Wa imman fis samawati wa man fil ard illa atir rahmani abda. Tidak ada penciptaan langit-langit dan bumi dan seluruhnya Melainkan mereka itu dicipta untuk menghamba kepada Allah Ta'ala. Untuk beribadah. Ya, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan secara khusus manusia dan jin, Allah turunkan dalam surah Adz-Dzariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kalau bukan karena kemurnian ibadah. Agar ibadah itu hanya kepada aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita tidak akan dicipta oleh Allah secara khusus manusia dan jin kalau bukan karena tauhid, karena kalimat la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Maka begitu murkanya Allah kepada orang-orang yang menyeru kepada kesyirikan waliyadzubillah. Dengan label bahwa itu kebenaran, bahwa itu adalah tawassul, bahwa itu adalah istighosah dan seterusnya. Ya, dengan berbagai dalil-dalil yang ternyata itu adalah kebatilan, kesyirikan besar. Yaitu berdoa melalui penghuni-penghuni kubur wala haula wala quwata illa billah. Dan sampai hari ini barakallahu fikum di berbagai penjuru dunia kaum muslimun terjatuh dalam kesyirikan yang besar seperti ini. Ya, sebagian mereka ada yang tawaf seperti di di Baghdad sana, ya di Kufah tawaf di kuburan Al-Imam Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Di Mesir Al-Badawi ya, mereka berdoa melalui kuburan-kuburannya. Di Indonesia tidak terhitung dengan jari jemari saking banyaknya ya perbuatan yang demikian itu. Bahkan mewajibkan waliyadubillah ya ritual wajib hari Kamis, hari Sabtu datang di kuburannya mengambil tanahnya, mengambil batunya, mengambil la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Syirkun akbar. Ini karena ya sebab syubhat pengkaburan dari para dai-dai ini tadi yang telah terkenal, masyhur, ya, enam di tengah-tengah manusia. Dan yang kedua, tidak adanya orang-orang yang membantahnya. Tidak adanya atau kurangnya dai-dai yang menjelaskannya. Sehingga menjadi samarlah di tengah-tengah manusia. Dianggaplah itu sebuah kebenaran. Enam, <clears throat> ada lagi yang bertakhayul dengan khurafat, mimpi-mimpi. Ya. Naam. Sehingga kemudian mereka berdalilkan dengan mimpi tersebut. Ya, menjadikan mimpi itu sebagai kebenaran. Mimpi bertemu bertemu Rasulullah, kemudian Rasulullah mewasiatkan dalam mimpi itu berdoalah melalui kuburannya fulan-fulan. Akhirnya kuburan itu didatangi. Ya, seperti yang ada di India ya banyak dari kuburan-kuburan toko-toko yang mereka kultuskan itu bertawassul, berdoa kepada Allah melalui penghuni-penghuni kubur itu. Ya. Karena sallallahu alaihi wasallam dan para ulama kita menulis kitab dan menyaksikan, menziarahi bahkan di India dan di berbagai di Sudan, di Mesir, mereka menyaksikan kaum muslimun beribadah melalui kuburan tersebut. Ya, Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi dan yang sebagainya Yusuf Ilyas Al-Kandahlawi. Ya, walaupun setelah itu kemudian mereka mengatakan tidak. Ya. Padahal kenyataannya nah, kuburannya di dalam masjid dimasukkan dalam masjid di kiblat masjid. mana sallallahu alaihi itu disaksikan oleh para ulama kita. Ya. Kemudian setelah itu dalam rangka me menggait kaum muslimin agar ikut dalam dakwanya ya mereka berbohong mengingkarinya mengingkari kenyataan fana sallallahu alaihi afiyah ya kemudian kaum muslimun ketika mereka dakwah dengan semangatnya tapi tanpa ilmu akhirnya mereka membolehkan keyakinan yang seperti itu secara perlahan-lahan nah padahal barakallahu fikum dosa yang terbesar dalam Islam adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau minum khamar, berzina, mencuri, merampok, itu semua orang tahu bahwa itu dosa. Anak kecil pun yang masih mumayyiz, bahkan yang di bawah umur tamyiz 4 5 tahun sudah paham itu dosa. Tetapi ya berdoa di sisi penghuni kubur dan amalan-amalan syirik yang lainnya yang disamarkan ya kebanyakan kaum muslimin kebanyakan manusia tidak mengetahuinya bahkan mengetahui itu adalah hak karena adanya para tokoh-tokoh yang memberi fatwa membolehkannya nah apalagi di negeri kita di Indonesia barakallahu fikum maka kita semua bertanggung jawab kewajiban kita di pundak-pundak kita semua ahlus sunnati wal jamaah untuk berdakwah dengan tauhid dan menjelaskan ya ke berbagai jenis-jenis kesyirikan, syubhat-syubhat. Nah, demikian barakallahu fikum dan khususnya doa. Doa ini adalah induknya ibadah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan doa huwal ibadah. Doa itu intinya ibadah. Sehingga tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala apapun alasannya. Nah, dan orang-orang yang telah meninggal dunia itu tidak bisa mendengarkan doa apalagi mengabulkannya tidak mungkin. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an sebagaimana yang telah saya singgung tadi dalam surah Fatir ayat ke-22, "Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur." Engkau wahai Muhammad tidak bisa memperdengarkan seruanmu kepada orang yang telah meninggal dalam kubur. Ini ayat. Ya, dan ayat Fatir 14 juga sudah kita bacakan tadi. Nah, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul An'am ayat 36. Innama yastajibul ladina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Hanyalah yang bisa menerima itu adalah orang-orang yang mendengar. Adapun orang-orang yang mati di sini Allah taala memisalkan orang-orang yang mati di sini adalah orang-orang kafir. Walaupun mereka hidup tapi mati hatinya. Orang-orang kafir itu dihukumi oleh Allah Orang yang mauta, yang mati. Hidup jasadnya tapi mati hatinya. Itu Allah mensifati orang-orang kafir dalam ayat ini. Wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Tidak akan mendengar mereka ini, tidak akan menerima. Ya, dan Allah akan bangkitkan mereka kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian barakallahu fikum. Wallahu taala a'lamu bis karena waktu salatul isya nah kita tidak sempat uh, menjelaskan apa yang telah saya singgung tadi pada awal majelis kita yaitu mengkompromikan ayat-ayat tersebut dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdiri di sisi kuburan pala ahli Badar yang meninggal dunia ya yang yakni dari Eh, mayat-mayat musyrikin yang terbunuh. Rasulullah mengatakan, "Hal wajatum ma wa'ada rabbukum hakko, Rasulullah mengajak bicara mereka ini, kaum musyrikin yang telah terbunuh di apa? pada perang Badar. <clears throat> Apakah kalian telah mendapati janji Allah yang hak? Maksudnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Thumma qala innahumul an yasma'una nama akul. Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya mereka itu sekarang mendengarkan apa yang aku katakan. Di sini menunjukkan bahwa ini kejadian yang sudfa. Ya, menunjukkan pada asalnya penduduk kubur itu tidak akan mendengarkan. Namun di sini pengkhususan Allah Subhanahu wa taala memberi kekhususan pada Rasulullah pada saat itu ya musyrikin mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pengkhususan. Ya, Rasulullah mengatakan Inna humul an. Sesungguhnya saat ini, sekarang ini mereka mendengarkan apa yang aku ucapkan. Maka Aisyah radhiyallahu taala bertanya, "Labas, terlanjur saya lanjutkan barakallahu Kemudian kita akhiri insyaallah taala satu menit. Fadukir oleh Aisyah, kemudian Aisyah radhiyallahu taala berkata, Inna maqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innahumul an la ya'lamun annama kuntu aqulu lahum huwal haq thumma qara'a thumma qara'at innaka la tusmi'ul mauta. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala mengatakan bahwa hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya mereka itu sekarang benar-benar mengetahui apa yang aku katakan bahwa itu adalah hak yakni siksaan yang mereka rasakan sekarang di alam kuburnya. Ya, karena kesyirikan kekufuran mereka. Maka sekarang ini kalian tahu bahwa itu adalah hak apa yang saya sampaikan pada kalian. Kemudian Aisyah membacakan firman Allah Ta'ala, Innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memperdengarkan orang-orang yang telah meninggal dunia. Barakallahu fikum. Di sini menunjukkan pengkhususan. Sekali lagi apa? pengkhususan. Sebagian ahlul bid'ah, ahlul syubuhat, mereka berdalil dengan dalil-dalil yang seperti ini. Untuk meyakinkan kaum muslimin bahwa penduduk kubur itu boleh dimintai doa. Buktinya mereka mendengarkan. Dan di sini Rasulullah mengatakan, Qatla al-musyrikin fi badr, mereka mendengarkan. Ini subhat barakallahu fikum. Maka ini adalah pengkhususan dan dikuatkan lagi oleh rawi hadis yang bernama Abu Talha beliau mengatakan ahyahumullahu hatta asma'ahum kaulahu taubihan wa tasghiran wa nikmatan wa hasratan wa nadamah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya dalam Kitabul Maghazi. Rawi hadis yang bernama Abu Talha mengatakan, semoga Allah taala ya, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka hingga mereka mendengarkan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini sebagai bentuk taubihan wa tasghira, penghinaan ya sebagai bentuk perendahan, sebagai bentuk siksaan penyesalan. Ya. Jadi ini pengkhususan barakallahu fikum. Bukan apa? pembolehan. Ya, untuk kemudian mengatakan orang-orang yang telah meninggal dunia bisa mendengarkan doa orang yang hidup di dunia ini. Itu tidak benar. Ya, dalil ini sekali lagi pengkhususan wallahu taala a'lamu bisawab. Kita akan lanjutkan insyaallah faedah yang terkait dengan hadis ini pada pertemuan selanjutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.